Kenapa disebutkan judul ini atau ayat ini? Karena ini merupakan salah satu keyakinan yang harus dikepegang oleh kaum muslimin. Dan inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam pertanyaannya kepada seorang budak. Ketika Rasulullah SAW didatangi oleh Muawiyah bin Hakam. Muawiyah salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Beliau punya seorang budak wanita yang masih bocah. Dan kemudian bocah ini tugasnya mengembala kambing. Ketika mengembala kambing, maka ada <clears throat> kambingnya yang ucul, yang lepas. Nah, ini yang lepas. Sehingga kemudian dimarahi oleh Muawiyah bin Hakam dan sempat dipukul. Akhirnya beliau Muawiyah bin Hakam merasa atau sadar. Nah ini, sadar dan kemudian dia merasa bersalah ketika memukul dan akhirnya datang berusulullah Rasulullah inginnya dibebaskan sebagai kafarahnya. Lalu datang Rasulullah SAW dan mengatakannya Rasulullah dan menceritakan kejadiannya. Lalu beliau mengatakan aku ingin membebaskan budakku ini sebagai kafarahnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan datangkan kepadaku budakmu. Maka kemudian Rasulullah menanyakan pertanyaan dua pertanyaan saja untuk ngetes keimanannya budak tersebut. Yang pertama pertanyaannya ayat Allah. Di mana Allah? Maka budak itu langsung menjawab dengan jawaban spontan yang tanpa keraguan di dalamnya. Allah fis sama. Nah, ini fis sama. Langsung mengatakan apa? Fis sama tanpa ada keraguan. Nah, dan tidak menjawab dengan jawaban yang lain. Allah ada di langit. Dan sambil menunjuk ke arah ke arah langit, ke atas. Dalam satu riwayat disebutkan budak ini tidak mengatakan atau tidak mengucapkan sesuatu, cuman mengatakan cuman apa? mengisyaratkan ke atas saja. Demikian. Sehingga ini menunjukkan anak yang masih kecil, budak lagi. Ini, eh, ini pun sudah bisa pak memahami bahwasanya Allah di sama dan tidak ada keraguan pada mereka dan ini menunjukkan bahwasanya apa yang mereka yakini itu sudah merupakan suatu suatu ajaran yang turun temurun dan diajarkan sejak kecil bahkan oleh para sahabat. Sehingga keyakinan yang tidak ada e, keraguan di dalamnya. Sebagaimana sekarang ini banyak kaum muslimin yang mereka masih ragu-ragu. Ketika ditanyakan di mana Allah, mereka langsung kaget. Kok ada pertanyaan kayak begitu? Hei, belum dijawab itu sudah terkejut dengan pertanyaannya. Belum dijawab sudah terkejut dengan pertanyaannya karena mungkin belum pernah sesuatu terbetik dalam dalam benaknya. Apalagi ketika apa? Diminta untuk menjawab di mana Allah. Maka ada yang mengatakan di mana-mana Allah di hatinya orang mukmin, Allah di eh, <clears throat> di hatinya wali fulan ini dan sebagainya maka ini termasuk di antara e, keyakinan yang mungkin sudah banyak yang luntur. Di antara kaum muslimin ini sudah banyak yang mereka ragu di mana Allah sebenarnya. Ini yang harus ditanamkan kembali. ditanamkan kembali kepada kaum muslimin dan diajarkan dan tidak perlu kita mengatakan masa kita di, diajari lagi di mana Allah. Karena memang banyak kaum muslimin yang yang akhirnya ragu dan kemudian mengatakan Allah di mana-mana. Dan di berbagai kesempatan pertanyaan ini banyak yang tidak bisa menjawab. Padahal cuma pertanyaan yang sangat ringan. Bahkan bisa jadi orang hafal Quran. Ini ditanya di mana Allah tidak nah, tidak bisa menjawab dengan dengan benar. Ya ini. Eh, bisa jadi. Eh, bahkan orang yang dia itu apa? Eh, mungkin hafal sepuluh kiroat. Eh, ini ditanya di mana Allah pun apa? Eh, ragu atau tidak bisa menjawab dengan benar. Dan tidak siap jawaban yang tidak tidak meyakinkan. Padahal jariah ini ketika tanya Rasulullah dengan jawaban yang tepat dan Rasulullah SAW membebaskan karena jawabannya tersebut. Nah ini setelah pertanyaan kedua, waman ana siapa saya anta Rasulullah. Nah ini jawabannya cuma anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, eh hafa innahu Bebaskan dia karena sesungguhnya dia adalah seorang mukminah. Seorang yang mukminah. Rasulullah cuma mengetes keimanannya dengan dua pertanyaan saja. Yang pertama adalah menanyakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ada yang mengatakan tidak boleh menanyakan di mana Allah. Eh, Padahal Rasulullah yang yang bertanya sendiri yang mengatakan tidak boleh menanyakan di mana Allah karena dia nggak tahu jawabannya. Eh, Dia nggak tahu jawabannya atau dia ragu. Sehingga ini membuat keraguan, nggak usah ditanyakan di mana Allah. Tidak boleh bertanya. Sampai demikian eh, di antara tokoh atau kiai atau atau yang dikatakan bahkan ulama itu sampai mengatakan tidak boleh kita menanyakan di mana Allah. Tidak perlu kita menanyakan atau ngetes orang dengan Eh, dengan pertanyaan di mana Allah. Bahkan seandainya boleh ngetes nah, keimanan seorang, maka eh, yang boleh ngetes adalah dengan satu pertanyaan ini tadi. Yaitu pertanyaan di mana Pak? Allah dan siapa? Rasulullah. Seandainya kita boleh ngetes eh, kecuali dengan dalil, tidak boleh ngetes kecuali dengan dalil ngetes keimanan seorang apakah orang itu mukmin atau muslim atau bukan maka cukup dengan dua pertanyaan ini. Sebagaimana Rasulullah SAW eh, membebaskan, menyuruh untuk membebaskan budak, tapi dites dulu. Nah, ini. Sehingga Muawiyah ini ketika Muawiyah bin Hakam mau membebaskan budak ditanya dulu. Kalau memang mukmin dibebaskan, kalau tidak tidak bisa dibebaskan. Ini syaratnya seorang seorang budak itu bisa dibebaskan kalau orang orang itu adalah seorang mukminan sudah masuk Islam. Nah, untuk bisa mengetahui keislamannya, <clears throat> Rasulullah cukup menanyakan dengan dua pertanyaan. Di mana Allah? Allah di sana. Wa man ana? Anan anta Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah, utusan Allah. Sehingga ini menunjukkan kalau begitu mukmin. Ini bukan pertanyaan yang ringan dan remeh. Tapi pertanyaan yang menjadikan suatu prinsip. Pertanyaan ini pertanyaan yang prinsipil. Eh, pertanyaan yang prinsipil. Makanya di sini dibahas tentang masalah keberadaan Allah di atas langit dan keberadaan Allah bahwasanya Allah bersemayam di atas arsnya. Dan ini penting. Laqad waradat ayatun wa ahadits. Telah disebutkan beberapa ayat dan hadis wa aqwalus salaf dan aqwalus salaf dan perkataan para salaf dari para sahabat tabi'in, tabi'in, tabi'in dan seterusnya Hey. Eh. Tusbitu yang menetapkan al-ulu walillah. Sifat ketinggian kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah ada di atas di atas langit. Eh, di atas ars bersama yang di atas ars. Ibnu Qayyim eh, ini atau Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi salah seorang ulama yang dia termasuk <clears throat> zaman pertengahan Imam Zahabi ini. Beliau menulis kitab yang berjudul Al-Ulu. Kitab yang berjudul Al-Ulu. Al-Ulu adalah maksudnya ke ketinggian. Maksudnya menetapkan kemahatinggian Allah dan menukil asar dan menukil uh, perkataan dari mulai sahabat sampai zamannya Imam Az-Zahabi yang menetapkan sifat al-ulu. Baik itu hadis atau ayat atau hadis ataukah asar dari para salaf. Demikian juga uh, <clears throat> Syekh uh, Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyusun kitab Istima'ul Juyush. Ijtima' Al-Juyush. Menetapkan firman Allah uh, Al-Qur'an sebagai kalamullah dan kemahatinggian Allah. Ini khusus mengumpulkan para uh, salafus soleh bagaimana perkataan mereka disusun dalam kitab ini. ini kitab al-ulu ini yang disusun oleh Muhammad Zahbi diringkas oleh Syalbani diringkas hadis-hadis yang sahih diringkas hadis-hadis yang yang sahih yang menunjukkan uh, kemahatinggian Allah di antaranya di sini dicuplik sebagian saja yang menetapkan kemahatinggian Allah dan keberadaan Allah di atas arsnya. Yang pertama kalau Allah taala ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu. Kepadanya, kepada Allah lah. Yas'adu naik. Kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, perkataan yang baik. Wal amalu salih dan amal-amal saleh. Yarfa'uhu mengangkat ah, amal saleh itu akan diangkatnya. Mengangkatnya Allah mengangkat kepadanya. Namanya naik atau mengangkat. Apakah pernah namanya mengangkat ke bawah? Atau naik ke bawah? Ada nggak di dalam bahasa naik ke bawah? Jelas namanya naik adalah adalah ke atas. Najahatil ulu. Ini ke arah atas. Karena arah atas itu menunjukkan kemahatinggian dan menunjukkan kemuliaan. Hei, Makanya Pak, makanya <clears throat> seorang raja di dalam suatu e, kerajaan atau istananya, maka pasti yang dia ditempatkan paling apa? Paling tinggi, sehingga sananya di antara yang lainnya. Sehingga tempat duduknya diberikan dudukan yang tinggi. Demikian juga orang yang diagungkan, maka ditaruh di tempat yang tinggi. Karena tempat yang tinggi ini menunjukkan kemuliaan, menunjukkan kemuliaan mutlak. Sehingga semakin tinggi maka dia yang paling apa? Yang paling <clears throat> yang paling eh, yang paling mulia. Orang yang menang maka dia ditempatkan di tempat yang paling tinggi. Demikian juga surga yang paling tinggi. Ini adalah yang paling yang paling derajatnya paling eh, paling besar, paling nikmat. Maka Rasulullah SAW mengatakan jika kamu menginginkan surga, minta kepada Allah di surga, mintalah jannatul firdaus. Mintalah surga firdaus. Karena dia yang paling tengah dan yang paling tinggi. <coughs> dia yang paling tengah dan yang paling tinggi. Ibaratnya seperti apa? E, gunung mana yang paling tinggi? Yang paling tengah ya, Pak? Ya, itulah namanya al-jannah, jannatul firdaus. <coughs> Sehingga dikatakan di sini yas'adul kalimat thayyib naik kepada Allah kalimah-kalimah thayyibah. Naik jelas ke atas. Yang kedua, wa Allah taala dalil yang kedua. Zil ma'arij. Allah Allah lah yang memiliki tangga-tangga. Zil ma'arij. Ta'rujul malaikah. Yang malaikat itu naik. Naik tangga itu ta'ruju waruhu dan ruh ruh maksudnya adalah malaikat Jibril eh, waruhu ilaihi kepada Allah SWT naik kepadanya naik tangga ini ta'ruju ini bukan turun tangga tapi naik naik tangga ini namanya ta'ruju ini jelas menunjukkan yang namanya naik jelas ke atas Kemudian yang ketiga jelas disebutkan sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah Allah Subhanahu wa taala nama Allah nama RobMu yang paling tinggi. Allah yang paling Rabbmu yang paling tinggi, Rabbikal a'la. Kata-kata yang paling tinggi jelas tidak ada makna lain. Kecuali adalah apa? Maha tinggian Allah Subhanahu taala. Kalau mungkin ada mengatakan maksudnya a'la bukan zatnya tetapi derajatnya. Derajat itu maksudnya apa? Eh, kemuliaannya Allah SWT itu yang paling tinggi, bukan zatnya Allah yang paling tinggi. Maka Pak di bisa ditetapkan dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Namanya naik kepada Allah SWT. Ini jelas adalah apa? Eh, yang paling tinggi. Kemudian eh, <clears throat> ayat-ayat yang lainnya yang menyebutkan tentang apa? Jelas kemahatinggian Allah. Kemahatinggian Allah naiknya. Kemudian turun dari Allah. Segala satu dari langit. Urusan dari langit itu turun dari Allah SWT kepada ke, ke bumi ini. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran darinya. Menurunkan namanya menurunkan jelas apa? Dari atas, ya Menurunkan dari atas. Allah menurunkan darinya Al-Quran. Kami turunkan Al-Quran. Kami turunkan eh, makhluk diturunkan dari Allah. Dari mana? Dari atas. Nih. Kemudian yang keempat, dalil yang keempat. Naqal al-Bukhari fi kitab tauhid Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab tauhid an Abil Aliyata eh, al Abil Aliyati dari abul Aliyah wa Mujahidin dan dari Mujahid. Ini para tabi'in. Abul Aliyah, Mujahid ini adalah para tabi'in. Murid-muridnya para sahabat. <clears throat> Di tafsiri di dalam tafsirnya dalam menafsirkan sumastawa ilas sama kemudian istawa. Eh, ini istawa ilas sama. Apa mananya istawa ilas sama? Maksudnya dari ala wartafa'a. itu apa? Ala maha tinggi, eh, irtafa'a dan naik. Nah, ini irtafa naik atau berada di atas ketinggian. <clears throat> Dan dalil yang kelima qala Allah taala. Allah berfirman, "Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa." Allah bersemayam di atas ars. Ar-Rahman, Ar-Rahman adalah Allah. Salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ay ala wartafa'a kama jaa fi tafsir Tabari, yaitu ala wartafa'a, yaitu maha tinggi berada di atas sesuatu itu namanya adalah ala wartafa'a dan naik artinya tinggi ini dalam tafsir Tabari dan dinukil Ibnu Kasir yang disebutkan secara ijma sepakat bahwasanya makna makna istawa alal ars maksudnya adalah apa? ala wartafa'a di atas nah, dan tidak ada yang mengartikan dari salaf yang mengartikan istawa bermakna istaula berkuasa. Karena memang secara bahasa istawa itu tidak ada yang mengartikan dengan makna istaula berkuasa. Eh, ini cuman belakangan saja eh, yang kemudian di, <clears throat> dimunculkan oleh Fakhruddin Ar-Razi, Fakhrur Razi. Salah seorang apa? Ahlul Kalam. Eh, ini. Dan dia kemudian menyusun kitab kamus. Nah ini kamusnya apa? rozi ini eh, kemudian yang diikuti setelahnya eh, <clears throat> sampai kemudian akhirnya di dalam kamus tersebut disebutkan di antara mana istawa adalah istaula. Ini bahayanya. Ini kamus pun bisa dimasuki oleh apa? Oleh pemahaman dari mana istaula? Nah, eh, ini mengambilnya dari apa? Dari eh, salah satu bait syair yang tidak jelas arahnya. Nah, eh, itu apa? Eh, tidak jelas arahnya. Eh, sehingga apa? Sehingga mereka berusaha memasukkan, menafsirkan atau mengartikan istawa mentahrif kepada istaula berkuasa. Dan ini ada akan disebutkan beberapa eh, bantahan terhadap istawa yang diartikan dengan istaula. Yang pertama, Secara bahasa tidak ada namanya istawa dengan makna istaula. Bersemayam itu dalam bahasa Arab tidak ada yang menggunakan dengan penggunaan istaula berkuasa. Ini yang pertama. Secara bahasa pun tidak ada dalam bahasa Arab. Secara bahasa tidak ada penggunaan orang Arab zaman dulu yang menggunakan istawa dengan makna istaula. Al-Quran tentunya berbicara turun kepada orang Arab, kepada Rasulullah SAW. Dan tentunya seandainya istawa itu sudah ada yang bermakna istaula, tentunya mereka para salah tentunya sudah memahami demikian. <clears throat> Tapi ternyata tidak pernah dinukil para salaf mengartikan istawa dengan makna istaula. Ini yang pertama. Yang kedua, <clears throat> seandainya kita artikan istawa itu dengan istaula, tentunya terbatas. ini, karena di dalam Al-Quran tidak ada istawa Allah kecuali kepada ars. Berarti Allah cuma berkuasa atas ars. Lah yang lainnya itu apakah dikuasai yang lain? Eh, dikuasai oleh siapa? Allah bersemayam di atas ars. Maksudnya Allah berkuasa atas ars. Lah yang lainnya, yang lainnya itu punyanya siapa? Eh, iya nggak di sini? Eh, Padahal Allah itu kalau seandainya istawa berkuasa maka seharusnya berkuasa segala sesuatu istawa ala ala kulli syai ternyata Allah SWT tidak menyebutkan istawa di dalam Al-Quran kecuali alam ars saja ini yang kedua yang ketiga eh, ini <clears throat> makna istawa berkuasa eh, ini maknanya adalah tagollaba mengalahkan namanya berkuasa tentunya setelah apa setelah mengalahkan karena makna istaula ini tentunya sebelumnya sudah ada yang apa? Nah, yang ada, maka dikuasai oleh Allah. Ini cara bahasa demikian. Walaba. Maknanya adalah mengalahkan dan menguasai. Nah, sekarang siapa sebelumnya yang menguasai arus? Sebelum Allah SWT. Seandainya istawa bermana apa? Istaula. Karena penggunaan dalam syair yang dijadikan dalil mereka Bish qadistawla bis qadistawa bisrun alal iraqi min ghairi damin wala sayfin eh, min ghairi damin <coughs> min ghairi sayfin wala damin mihraqi Bishr telah berkuasa atas Irak telah bersemayam di atas Irak maksudnya berkuasa ini dalil yang dipakai oleh oleh yang mengartikan istawa dengan istaula min ghairi sayfin tanpa pedang dan tanpa darah tertumpah sebelum Bashir berkuasa tentunya ada yang yang menguasai. Sehingga Bashir ini baru menguasai Irak. Sebelumnya dikuasai oleh orang lain, kemudian dikalahkan oleh oleh Bashir. Setelah itu Bashir berkuasa, istawa. Nah, ini bersemayam atau berkuasa. Nah, ini bait inilah yang dijadikan dalil. Nah, baitnya seorang apa? Nah, seorang yang tidak jelas. Nah, ini siapa yang mengatakannya atau al-aktol. Nah, ini Al-Asal nah, ini disebutkan bahwasanya eh, seorang Nasrani. Nah, ini. <clears throat> Kemudian yang kedua, eh, eh, yang keberapa tadi ya? Yang keempat, ya Kalau begitu kekuasaannya Allah itu cuma terbatas pada aras. Demikian juga kekuasaan Allah namanya istawa itu adalah apa? Eh, namanya istaula berkuasa istaula eh, ini didahului oleh kekuasaan yang lain terlalu lemah seandainya kita artikan istawa dengan istau istaula berkuasa sehingga para ulama salaf termasuk Imam Malik akan disebutkan nanti bagaimana kemarahan Imam Malik terhadap orang yang menanyakan apa maksudnya is istawa karena maknanya jelas disebutkan di sini khotbah Rasulullah SAW dalil yang keenam <clears throat> dalil yang keenam Yauma Arafah Rasulullah khutbah pada hari Arafah fi hajjatil wada pada waktu haji wada. Pada waktu haji wada, haji perpisahan. Dan Rasulullah SAW memang melakukan haji cuma satu satu kali. Nah, ini sepanjang hidupnya. Haji pertama dan terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini haji hajinya Rasulullah. Haji wada dikatakan haji wada karena haji itu pertama dan terakhir yang dilakukan Rasulullah SAW sehingga dikatakan perpisahan. <clears throat> Qailan Rasulullah SAW mengatakan setelah berkhutbah kemudian Rasulullah mengatakan Allah hal balagtu Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang ada yang menyaksikan waktu itu ketahuilah apakah aku sudah menyak, me, eh, <clears throat> sudah menyampaikan maksudnya menyampaikan risalah menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada umat ini maka kalu mereka semuanya mengatakan na'am. Semuanya mengatakan na'am. Kami me, me engkau telah menyampaikannya. Yarfa'u usbu'ahu ilas sama. Maka Rasulullah SAW mengangkat jarinya ke arah langit. Wayunakibuha dan kemudian me, mengarahkannya. Yunakibuha kemudian me, mengarahkannya ya, dari atas kemudian di, diarahkan ke manusia Allahumma ilaihim yunakibuha ilaihim mengarahkan jari itu setelah mengangkat ke langit ke atas kemudian mengarahkan kepada mereka dan kemudian mengatakan Allahumma ishab ya Allah sambil menunjukkan maka ya Allah ishab nah, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak hanya sekedar apa Eh, tidak hanya sekedar mengucapkan Allahumma, tapi menunjuk ke atas langit, mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma syad. Ya Allah, saksikanlah mereka. ini. Ini dalil bahwasanya eh, Allah Subhanahu wa taala berada di atas di atas langit. <clears throat> ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini dalil yang keenam. Kemudian dalil yang ketujuh Waqala sallallahu alaihi wasallam. Sudah Syekh? Eh? Sudah Syekh? Ayo insyaallah. Eh, <clears throat> kita potong dulu insyaallah untuk salat Isya. <clears throat> Sementara sampai di sini eh, kita lanjutkan batal Isya. <clears throat>